Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fiqih kitab nikah. Sekarang bab tentang fasakh al-fashu. Fashul fashul aqdi maknanya naqduhu. E, memfasah akad itu maknanya mengurainya, melepasnya yaitu eh, halu Allah rabitah allati tarbutu baina zawjaini itu melepas ikatan yang mengikat di antara dua uh, pasangan, dua suami istri. Waqad yakunu al-fasxu bisababin uh, bisababi khalalin waqa'a fil aqdi bisa jadi fasah itu dengan sebab adanya halal, adanya cacat dalam uh, yang terjadi saat akad bisa babin tari'in alaihi yamna'u baqa'ahu atau dengan sebab suatu yang muncul mendadak yang menghalangi untuk uh, kelangsungan uh, pernikahan. Maksudnya uh, yang namanya fasah itu adalah uh, apa melepas hubungan suami istri. Dan fasah ini bisa jadi dengan suatu sebab yang eh, apa cacat ya halal yang terjadi saat akad baik umpamanya eh, apa menikah dengan orang yang wanita yang diharamkan dinikahi atau yang lainnya atau dengan sebab yang muncul kemudian yang tiba-tiba yang menghalangi untuk dilanjutkannya pernikahan. Jadi bisa jadi karena sebab yang memang sebenarnya sudah ada saat akad cuma tidak diketahui bisa jadi karena sesuatu yang muncul kemudian hari yang menghalangi untuk eh, apa kelangsungan rumah tangga. Contoh fasah dengan sebab al-khalal al-waqi fil aqdi. Fasah dengan sebab e, cacat yang terjadi saat akad, di saat akad. Pertama contohnya Idza tamma al-aqdu wa tabayyana anna zawjata allati aqada 'alaiha ukhtuhu minar Bila akad nikah sudah berlangsung, sudah terjadi dan kemudian ter, e, apa e, terbongkar bahwa wanita yang dia nikahi itu adalah saudarinya sesusuan. Punya orang nikah dengan wanita yang dia uh, tahu dia yakin itu bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Kemudian umpamanya setelah eh, eh, setelah itu atau setelah dua hari, setelah setahun atau setelah tiga tahun, setelah punya anak banyak, ternyata apa? Ketahuan bahwa apa? Uh, apa namanya uh, perempuan tersebut adalah saudarinya sesuatu maka apa harus lepas maka fusi al-aqdu akan langsung difasakh dalam hadis Bukhari hadis uh, Uqbah ibn Haris annahu tazawaja Umma Yahya bintu Abi Ihab bin Uqbah ibn Haris menikahi Ummu Yahya bintu Abi Ihab seakan nikah terus fajaat imra'atun datang seorang perempuan hitam terus mengatakan qad arda'tukuma dulu saya pernah menyusui kalian berdua Kemudian Uqbah datang kepada Rasulullah SAW bertanya. Kemudian Rasul mengatakan, Kaifa wa qad qila. Bagaimana lagi? Sudah dikatakan. Terus apa? Fafarokoha Uqbah wa nakahat wa ghairuhu. Maka Uqbah melepasnya dan wanita itu menikah laki-laki lain. Jadi sini uh, apa tidak diketahuan itu harus dari sesusuan. Jadi ketika pas tahu langsung tanpa butuh apa? Tanpa butuh cerai, otomatis apa? Lepas gitu. Itu namanya fasah. Kemudian contoh lain, idza aqada ghairul abi lis-saghirati summa balagat fahiya bil khiyar imma an tubqiya al-aqda aw tafsakhahu wa huwa ma yusamma khiyar al-buluk. yaitu bila anak kecil gadis kecil yang belum balik diakan nikahkan oleh selain bapaknya. Umpamanya oleh saudaranya atau oleh pamannya yang jadi walinya apa? Bukan bapaknya. Maksudnya waktu kecil dinikahkan dengan apa? Dengan laki-laki, tapi yang jadi walinya bukan bapaknya, mungkin bapaknya sudah meninggal dunia, kan. Kemudian ketika pas sudah balik, sudah balik maka si anak ini <coughs> punya hak khiar punya hak khiar apa tetap melangsungkan pernikahan atau dia mempasahnya itu namanya khiar al-bulug itu kalau yang menikahkannya selain bapaknya tapi kalau yang menikahkannya bapaknya tidak punya hak khiar Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahkan dengan Rasulullah beliau belum balik kan ya Kan tidak ada khiyar. Tapi kalau seandainya, karena yang menikahkan bapak. Tapi kalau yang menikahkannya bukan bapak, anak yang belum balik dinikahkan dengan uh, apa dengan seorang pria, maka ketika si anak perempuan ini balik, kalau yang menikahkan bukan bapaknya punya hak khiyar ya, ketika dia mengatakan saya pilih pisah aja, wes pisah. Tanpa butuh apa kalimat tolak, gitu, cerai. Kemudian yang contoh yang lain, idza kana hunaka 'aibun fi zawjati lam yubayyan lizawji illa ba'da aqdi zawaj fa in kana qabla dukhul fa innahu yarji'u ila zawji kullu shay fa innahu yurja'u ila zawji kullu shay'in dafa'ahu wa in kana ba'da dukhul yasbutu as-sadaqu lil mar'ati wa yarji'u az-zawju liman garrahu bila uh, ada cacat pada si istri saat akad nikah, tapi tidak dijelaskan kepada si pria saat akad nikah, tapi dijelas, uh, ketahuannya setelah apa? Setelah nikah. Umpamanya pas akad nikah katanya bagus, saya punya uh, apa? Uh, saudari dia bagus. Tidak dijelaskan, ada ada kuratnya kan atau ada aib itu aib yang apa yang uh, munafirah kan dalam eh, yang membuat laki-laki tidak suka. Nah kalau seandainya ketahuannya sebelum duhul, sebelum duhul, maka lepas otomatis dan mahar dikembalikan utuh kepada si laki-laki. Kalau belum apa? Duhul. Tapi kalau sudah duhul, ketahuan ada apa? Ada cacatnya. Maka mahar ini milik si perempuan, tapi si laki-laki minta ganti rugi sama orang yang nipunya. Tadi yang kalau yang nawarin ini siapa? Saudaranya. Berarti minta ganti sama saudaranya. Berdasarkan hadis uh, dari Umar radhiyallahu taala anhu annahu ayu ayyu mamra'atin uh, eh, gurra rajulun biha biha jununun aw juzamun aw barasun falaha mahruha bima asaba minha wa sadaqur rajul ala man garrahu oh, wanita mana saja yang mana laki-laki ditipu dengannya maksudnya walinya menipunya sedangkan eh, pada wanita tersebut ada juzam ada junun gila cantik tapi gila itu kan. ya iya, nggak dijelasin dia apa Eh, tadi sakit sakit ingatan. Au juzam atau ada penyakit juzam kusta itu. Eh. Au baros atau baros penyakit apa? Kolengan, kurap, herpes, kan? Maka apa? Falaha mahruha bima asaba minha. Maka wanita itu punya hak maharnya dengan sebab si laki-laki menggaulinya. Kalau sudah digauli berarti maharnya utuh. Wasadaqur rajul dan mahar si pria itu dia wajib di, apa dipikul oleh orang yang menipunya. Dalam asar yang lain dari Sa'id bin Musayyab Umar mengatakan ayyuma rajulin tazawaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha barsa'a aw majzumah aw uh, eh, majzunah aw majzumah falahas sadaqu bimasihi iyahu wa huwa lahu alaman gharrahu minha. Eh, laki-laki mana saja yang menikahi perempuan, uh, terus duhul, ya, duhul, terus mendapati ternyata apa? Dia juzam. Dia apa? Dia majzumah, penyakit kusta, terus apa majnun atau gila uh, atau yang apa barso ya punya apa kurapan kalau maka dia apa e, tadi kalau udah menggauli wanita dapat maharnya dengan sebab apa digaulinya dan si laki-laki menagih ganti rugi kepada orang yang menipunya. dalam uh, tambahan juga hadis Ali wazada biha qaranun fazawjuha bil khiyar kalau ada koron itu kan koron itu koron itu kan tanduk gitu kan maksudnya uh, ada daging yang apa benjolan di kemaluan yang menghalangi dari hubungan suami istri itu kan aib gitu kan nah itu eh, kalau seandainya sudah dukul maka uh, wanita dapat apa maharnya tapi si laki-laki menagih kepada orang yang yang menipunya. <clears throat> Itu fasah dengan sebab apa? Dengan sebab cacat yang ada saat akad tapi tidak ketahuan kecuali setelah akad. Maka ada hak fasah. Kemudian contoh fasah yang muncul ya e, kemudian dalam arti sebab yang muncul di kemudian hari. Saat akad tidak ada, tapi kemudian hari muncul sebab tersebut. Contohnya, idzar tadda ahadu zawjaini anil Islam walam yaud ilaihi. Bila salah seorang dari suami istri itu murtad dari Islam, itu enggak mau kembali. Tidak mau kembali. Maka fusikhal aqdu bisa riddah at-tari'ah. Maka akad difasah dengan sebab kemurtadan ini. Tapi kalau balik lagi, balik lagi maka eh, apa bisa kembali. Kalau seandainya balik dalam masa idah balik dalam masa idah maka kembali tanpa akad nikah. Kalau balik e, masuk Islam setelah akad nikah, di sini ada perselisihan pendapat, ada yang mengatakan ya udah lepas total. Nggak bisa balik kecil dengan akad baru. Ada yang mengatakan <clears throat> bahwa uh, dikiaskan dengan uh, wanita yang kafir asli bahwa si perempuan bisa menunggu sampai kapan saja. Nah, berarti kalau dia mau nikah dengan laki-laki lain ya silakan kalau sudah sampai selesai masa indah. Tapi kalau eh, mau nunggu sampai si laki-lakinya masuk Islam lagi boleh saja. Kemudian contoh yang lain, Iza aslama zawju wa abad zawjatuhu antuslim wa kanat musyrikatan Bila si suami masuk Islam, namun istrinya tidak mau masuk Islam, sedangkan dia wanita musyrik. Wanita musyrik. Maka, fa'inna al-aqda hina izin yubsakhu. Maka akan saat itu apa? Dipasah. Kalau wanitanya apa? Musyrik, musyrikah asli ya. Bikhilaf bima idha kanat kitabiyatan. Beda halnya kalau wanitanya kitabiyah Yahudi atau Nasrani fa innal aqda yabqa sahihan kama huwa id annahu yasihul aqdu ala kitabiyah ibtidaan beda halnya dengan kalau seandainya si istrinya itu wanita Yahudi atau Nasrani maka dengan masuk Islamnya si suami tetap akan nikah sahih kenapa karena e, secara hukum asal pun laki-laki bisa di awal menikah wanita kitabiyah Berarti ketika seandainya ini dua Yahudi Yahudi, dua-duanya Yahudi, suami istri terus yang suami masuk Islam, maka si istri eh, si istri tidak mau maka tetap mereka di atas pernikahannya. Kenapa? Karena sama dengan status pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Yahudi ya. terus juga uh, dengan masuk Islam si istri atau si uh, suami dari asli itu bisa menunggu ketika uh, putri Rasulullah Zainab masuk Islam maksudnya ikut Rasulullah sedangkan suaminya gitu kan Abul As belum masuk Islam itu dikembalikan kepada Eh, suaminya setelah suaminya kan masuk Islam enam tahun setelah setelah uh, istrinya dikembalikan oleh Rasulullah tanpa akad baru dengan pernikahan yang lama. Karena tadi kan bisa nunggu sabar walaupun sudah selesai masa iddah. Kemudian perbedaan antara fasah dengan tolak itu apa? E, kalau perpisahan yang terjadi dengan sebab fasah Eh, itu berbeda dengan perpisahan yang terjadi dengan sebab apa? Tolak karena tolak itu adalah tolak bain, ada eh, tolak roji. Itu kan. Kalau tolak roji bisa rujuk. Nah kalau e, tolak bain apa? Total kan? Lepas kalau tolak roji kalau e, dalam ida bisa rujuk. Jadi maksudnya e, tolak ada tolak bain atau tolak roji. Kalau tolak roji bisa kembali lagi di masa ida. Nah kalau fasakh, baik yang terjadi dengan sebab cacat di saat akad atau karena hal yang muncul kemudian, maka pernikahan itu total apa? Lepas. Total lepas. Itu dari satu sisi. E, terus juga e, perpisahan dengan sebab tolak mengurangi jumlah hak apa jumlah tolak yang dimiliki mengurangi umpamanya gini si uh, istri suami mencerai istrinya dengan talak dua terus tidak dirujuk itu kan tidak dirujuk berarti habis, habis kan lepas terus seandainya nikah lagi dengan siapa dengan si istri tersebut nikah dengan akad baru dia hanya punya tinggal punya satu satu apa talak lagi kalau mentalak nanti eh, apa eh, tidak bisa balik kecuali dengan dinikahi laki-laki lain lagi. Jadi kalau perpisahan dengan sebab tolak itu mengurangi jumlah tolak. Tapi kalau per, apa, e, perpisahan dengan apa dengan sebab pasah tidak mengurangi jumlah talak seandainya seandainya tadi orang yang apa yang uh, yang anak kecil yang udah balik gitu kan ketika dinikahkan oleh selain bapaknya dia milih untuk pisah Terus setelah itu dia milih ingin nikah lagi dengan laki-laki itu. Maka apa? Ketika akad nikah dia punya, si suami punya jatah tiga tolakan. Kemudian ada fasah dengan kodo al-qadi. Fasah dengan putusan qadi. Di antara kondisi-kondisi itu ada yang jelas, yang tidak butuh putusan qadi seperti tadi. Karena tahu ini adalah e, saudari sesusuan tahu tahu ini apa e, eh, semuanya e, eh, muharramat yang diharamkan itu tidak putus tidak butuh putusan kodi dengan tahu langsung pisah Adapun kalau hal-hal yang sifatnya samar sehingga butuh putusan kodi maka apa kondisinya di apa di e, apa di digantungkan menunggu putusan kodi seperti umpamanya si suami masuk Islam terus si istrinya menolak masuk Islam ini kan tadi emang pisah tapi e, masalahnya terga, e, bergantung seandainya si istrinya umpamanya kemudian masuk Islam mau itu kan maka bisa balik lagi tapi kalau tidak mau masuk Islam maka ya, total lepas. Berarti mau kufah itu kan mau kuf akannya itu apa? Di, digantungkan. Atau umumnya kalau di di Darul Islam umumnya si si suami melakukan apa? kemurtadan kan dipanggil sama kodi gitu kan. Kalau seandainya mau masuk Islam balik e, lagi berarti apa? dikembalikan sama istrinya. Kalau tidak mau ya dieksekusi. Kan gitu itu yang butuh putusan kodi tapi ketika sudah tahu e, eh, suami seperti itu tidak halal si istri memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk menggaulinya eh, kalau sudah tahu ada sebab yang menghalangi untuk dilanjutkan pernikahan tersebut itu e, apa fasah dengan putusan kodi sebagaimana kemarin ada e, tolak dengan putusan kodi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh